Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala الله Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah kita lanjutkan Masih tersisa sedikit pembahasan tentang Babul Ataf Nah telah kita baca beberapa apa saja huruf-huruf dari atof huruf-huruf atof ada 10 yang telah kita baca Kemudian al-Imam Ibn Ajurum rahimahullahu taala mengatakan fa in atafta biha ala marfu'in Maka jika engkau mengatofkan dengan menggunakan huruf atof tersebut kepada isim yang dirofa, maka engkau rofakkan. Nah, isim yang diatofkan tersebut. au ala mansubin nasabta atau engkau mengatofkan dengan huruf salah satu dari huruf-huruf tersebut kepada isim yang dinasob maka engkau nasobkan isim yang terletak setelah huruf atof tersebut au ala makhfudin khafafta atau engkau mengatofkan kepada isim yang dijar menggunakan salah satu dari huruf-huruf tersebut khafatta maka engkau mengkhafatkannya mengejarkan isim yang terletak setelah huruf atof au ala majzumin jazamta atau engkau mengatofkan kepada kalimat yang dijazm maka engkau jazmkan ya fiil yang terletak setelah huruf atof tadi Qala asy-syarih berkata pensyarah fuhima min kaunihi lam yastarit fil ma'tufi mashtarata fil na'ti dipahami dari ucapan Ibnu Najurum, di mana beliau tidak mensyarat mempersyaratkan ya tidak mempersyaratkan pada ma'tuf isim yang diatofkan atau kalimat yang diatofkan sesuatu yang di, beliau persyaratkan pada na'at min kaunihi muwafiqan lil man'uti fit ta'rif wa tankir di mana beliau mempersyaratkan pada na'at harus sesuai dengan man'utnya yang disifati dalam hal kemarifatan dan kenakirohan ini yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang masalah naat yang na, dimana naat harus sama-sama nakiroh dengan manutnya kalau manutnya nakiroh naat harus nakiroh kalau manutnya ma'rifat naat harus ma'rifat di sini tidak mempersyaratkan hal itu dalam babul atof maka dipahami kata pensyarah annahu yajuzu atful ma'rifati 'ala nakirah dipahami bahwasanya diperbolehkan mengatofkan isim ma'rifat kepada isim nakirah. Wa'atfun nakirah alil ma'rifah. Dan diperbolehkan pula mengatofkan isim nakirah kepada isim ma'rifat. Ini boleh. Nah, contohnya, Qama Zaidun wa rajulun. Berdiri Zaid dan seorang laki-laki. Di sini, rajul isim nakirah. Dia diatofkan kepada Zaid yang merupakan isim ma'rifat. Huruf atofnya menggunakan waw. Wa qama rajulun wa zaidun. Dan berdiri seorang laki-laki dan Zaid. Di sini Zaidun ma'tuf itu ma'rifat. Ma'rifat diatofkan kepada rajul isim nakirah. Nah, ini boleh. Qala wa fuhima min qawlihi aw ala majzumin jazamta dan dipahami dari ucapan Ibnu Ajurum atau diatofkan kepada kalimat yang dijazm maka engkau menjazm kalimat yang terletak setelah huruf atof annahu yajuzu atful fi'li 'ala al-fi'li dipahami bahwasanya boleh diperbolehkan mengatofkan fi'il kepada fi'il li'annal al-jazm la yakunu illa fil af'al dikarenakan jazm i'rab jazm tidaklah ada melainkan pada fi'il sehingga bukan hanya isim yang bisa diatofkan. Fi'il juga bisa diatofkan kepada fi'il sebelumnya. Qauluhu dan ucapan Ibnu Ajurum takul engkau katakan contohnya qama Zaidun wa Amrun. Zaid berdiri dan Amr. Hadza mithalu atfil marfu' 'ala al marfu'. Ini contoh isim yang dirofa diatofkan kepada isim yang dirofa. Amrun di sini ma'tufnya diatofkan kepada Zaid. Sama-sama dirofa. Wa ra'aitu Zaidan wa Amra. Contoh yang kedua aku melihat Zaid dan Amr. Hadza mithalu atfil mansubi 'ala al-mansub. Ini contoh isim yang dinasab diatofkan kepada isim yang dinasab. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Dan aku melewati Zaid dan Amr. Hadza mithal atfil makhfudh 'ala al-makhfudh. Ini contoh isim yang dijer diatofkan kepada isim yang dijer. Amrin di sini ma'tufnya dijer dia diatofkan menggunakan huruf atof waw kepada kalimat sebelumnya. Kalau kalimat sebelum waw yaitu zaid. Sama-sama dijer. jar. Wa misalu atfil majzumi al majzum. Contoh kalimat yang dijazm diatofkan kepada fil yang dijazm. Contohnya Zaidun lam yakum wa lam yakhruj. Zaid tidak berdiri dan tidak keluar. Nah, ini contoh fi'il diatofkan kepada fi'il sebelumnya ya lam yakhruj yakhruj di sini di jazm oleh lam diatofkan kepada fiil sebelumnya fiil sebelum waw waw atof ini lam yakum nah ini terkait dengan huruf eh, terkait dengan bab atof selesai nah kita cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in